Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Ada sedikit faedah yaitu tentang Apakah wajib agar mausuf yang disifati man'ud itu lebih ma'rifah dari na'at atau tidak? Apakah mausuf man'ud diharuskan lebih ma'rifah dari na'atnya atau tidak. Jumhur ahli nahu berpendapat bahwasanya yang demikian wajib, yakni harus yang namanya mausuf itu lebih ma'rifah daripada sifatnya. Mausuf lebih ma'rifah dari sifatnya. Man'ud lebih ma'rifah dari apa? Na'atnya. Ataupun lebih luas dari itu. Jumhur berpendapat wajib agar mausuf lebih ma'rifah dari sifatnya. Yang pertama atau kalau tidak musawiyan lah satu tingkatan dari sisi ma'rifat dengan apa? naatnya. Jadi jumhur berpendapat bahwasanya yang namanya mausuf yang disifati itu harus lebih ma'rifah dari sifatnya atau kalau tidak satu tingkatan dalam hal ma'rifah dengan sifatnya dan tidak boleh menurut jumhur kalau sifatnya lebih ma'rifat dari mausufnya. Contohnya contoh di situ mausufnya lebih ma'rifat dari sifat yang itu sesuai dengan persyaratan jumhur marartu bi zaidin al-fadili marartu bi zaidin al-fadili al-fadili sifat bagi zaid dan di sini zaid jelas lebih ma'rifah karena dia alam al-fadil mu'arraf bi al Adapun contoh mausuf dan sifat setingkat dalam hal ma'rifah nakirah adalah marartu birrajul al-fadili. Marartu birrajul al-fadili. Ini satu tingkat. Adapun contoh yang tidak boleh kata jumhur di mana di situ mausufnya ataupun sifatnya lebih ma'rifah dari mausufnya seperti marartu birrajul sahibik marotu birrojuli sahibik. Ya. Ataupun gulamik. Ini enggak boleh kata jumhur. Di mana mausuf ah, sifatnya lebih ma'rifah daripada apa? Mausufnya itu enggak boleh menurut jumhur. Kemudian sedikit kita ulas kemarin Bahwasanya faedah na'at itu ada dua. Yang pertama, tahsisul man'ud. Menghususkan man'ud apabila man'udnya nakirah. Contohnya, marartu birajulin soleh. Dan kita telah sebutkan makna tahsis. Apa itu? Raf'u al fi al-ma'na. Kemudian yang kedua, taubih Nah, memperjelas mausufnya pada yang ma'rifah Contohnya ja'a Zaidun al-alim ini pun sudah kita jelaskan makna taubih. Raful isyraq fil lafaz fil lafaz. Ya. Kemudian juga telah disebutkan bahwasanya naat kadang datang bukan untuk taksis, bukan untuk apa? Taubih. Ya, tapi terkadang datang untuk apa? Sekedar apa? Hah? Pujian. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau untuk zam. Contohnya apa? billahi minasyaitonir rajim atau bentar rahum. Contohnya apa? Allahumma arham 'abdaka al-miskin. Tanya semisal itu. Dan terkadang pula untuk takkid. Contohnya apa? Tilka asyaratun kamilah. Kemudian juga telah dijelaskan bahwasanya apabila man'ud itu telah maklum, telah diketahui tanpa sifat maka boleh pada naatnya tiga sisi. Itu sudah dibaca belum? Sudah ya? Hah? Hah berdua? Baru itba ya, telah disebutkan atau telah sedikit kita jelaskan tentang keadaan man'ut yang dia telah jelas, sudah jelas tanpa na'at. Yaitu bahwasanya boleh baginya, bagi na'atnya dengan tiga sisi Yang pertama itba. Sudah dijelaskan ya. Dijadikan sebagai naat dalam i'rab. Ngikut kepada yang sebelumnya, manautnya. Dalam hal rafa, nasab, jarnya. Kemudian yang kedua, al-qata. Yang kedua adalah al-qata. Ma'na al-qata' disebutkan di sini wa ma'na al-qat'i an yurfa'a an-na'tu 'ala annahu khabarun mubtada khabaru mubtada'in mahdhufin. Ma'na qata' adalah agar na'at dirafa'kan sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf wa sob ataupun kalau enggak dirafakkan sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf sob dinasobkan bi fi'lin mahdhuf dengan fi'il yang mahdhuf contohnya alhamdulillah alhamidi di sini mana man'utnya man'utnya mana alhamdulillahil alhamidi ya lafzul jalal Allah tanpa disertakan bersamanya sifat alhamid sudah ma'ruf lafzul jalal Allah adalah a'raful ma'arif. ya. tanpa adanya di situ sifat-sifat sudah jelas. Ah, makanya di sini Al-Hamid boleh dengan dua ataupun tiga sisi. Sisi yang pertama eh, adalah apa? Dijadikan sebagai itba tabi sifat bagi lafzul jalal Allah. Alhamdulillahi alhamidi. Alhamidi na'atun li lafzul jalal Allah na'atun lil majrur majrur mithluh wa alamatu jarhi apa? Al-kasrah al-zahiru ala akhirih. Dan ini hukum asalnya. Dia di sebagai tabi' na'at. Ini hukum asalnya. Yang kedua dengan qata' Yang pertama diqata' dari majrur kepada marfu. Alhamdulillah alhamidu. Alhamidu dijadikan sebagai khobar bagi mubtada mahdzuf. Takdirnya apa? Huwa alhamidu. Berarti jumlahnya ada berapa kalau seperti itu? Ada dua jumlah ya kan? Alhamdulillah satu jumlah huwa alhamidu. Jumlah yang kedua. Kemudian juga yang ketiga boleh dengan nasab. Pertama dengan dijadikan i'rabnya apa? Sebagai tabi' na'at bagi yang sebelumnya ngikut dalam hal i'rabnya. Kedua dikopak menjadi rofa dijadikan sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Yang kedua dikopak menjadi mansub sebagai maful dari fi'il yang mahdhuf. Alhamida takdirnya Ahmadu Alhamidah. Saya memuji Allah zat yang maha ter, terpuji. Ataupun kalau sekedar a, e, pemberitahuan a'ni alhamidah bisa. Ya, ya ini saya maut adalah alhamidah, tapi yang pertama lagi bagus tadi Ahmadu alhamidah. <clears throat> takdirnya biasa ya kalau dia mansus ani uridu atau yang lainnya. Tapi kalau pada taksis eh, pada madah andah, pada zam azum, pada tarahum arham. Dilihat di situ yang pas mana. Ya. Kemudian Kata musannif ajaza fihi sibawai al-jar ala itba Sibawai membolehkan, membolehkan dalam contoh alhamdulillahi alhamidi dengan jar. Ajaza fihi sibawaihi al-jarra ala itba Sibawai dalam contoh ini membolehkan untuk dijarkan sebagai itba naat. Warrafa dan juga membolehkan dengan rafa warrafa dengan takdir huwa huwa alhamidu huwa alhamidu wan nasab dan juga membolehkan nasab bitar amdah dengan takdir amdah saya memuji Allah zat yang maha terpuji Kemudian wa idza takarrarat an-nu'utu li wahidin fa in kana al-man'utu ma'luman bidunha jaza itba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bi syarti taqdimil mutba' apabila naat-naat berulang sifat-sifatnya berulang untuk satu yang disifati maka kaidahnya apabila yang disifati itu maklum telah diketahui zatnya biduniha tanpa sifat-sifat tadi yang berulang jaza itba'uha boleh dijadikan sifat-sifat yang datang setelahnya sebagai tabi' na'at bagi matbu' seluruhnya boleh jadi apabila man'utnya sudah maklum boleh sifat-sifat yang datang setelahnya seluruhnya dijagain sebagai tabi' na'at Wa kulluha boleh pula diputus seluruhnya. Dari tabi' diputus ya bisa dijadikan sebagai khabar ataupun mubtada. Eh, dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf ataupun maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Ya. Wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'd ataupun boleh juga antum jadikan sebagiannya tabi' kemudian sebagian yang lain diputus dari tabi' seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di itba semua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila dikopak jadinya apa? Jadi kopak seluruhnya. Jadi bismillahi bisa ar-rahmanu ar-rahimu. Ya kan? Ataupun ar-rahmana ar-rahima. Atau di itba sebagian, di kopak sebagian. Bismillahi ar-rahmani di itba satunya Ar-Rahimu riqata gitu. Ini dalam lugu adapun dalam kiroah. kalau kita baca Al-Qur'an ya sunnah muttaba'ah yang namanya kiroah sunnah muttaba'ah antum harus hanya baca dengan satu sisi saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiroah sunnah muttaba'ah adapun dari sisi lugu boleh. Seperti itu. Tidak rusak mananya. <clears throat> disebutkan di sini syaratnya syarti takdimil takdimil matbu' ya. dengan syarat agar matbu uh, agar mutba'nya bukan matbu mutba' ya mutba' agar mutba'nya itu didahulukan ya mutba' ya, sesuatu yang disifati itu didahulukan <clears throat> didahulukan dari naat-naat yang maktu' Jadi boleh diputus sebagian, eh, diputus seluruhnya ataupun diputus sebagiannya. Tapi syaratnya agar dia didahulukan daripada naat-naat yang diputus itu. Ya, seperti itu syaratnya. Kemudian wa in lam yu'raf, nah, sedangkan bagaimana kalau misalkan naatnya tanpa ataupun man'utnya, mutba'nya tanpa naat belum jelas dia. Ya. Kalau tadi pembahasannya apabila apa? Man'utnya sudah jelas tanpa naat. Sekarang pembahasan berikutnya. Wa in lam yu'raf illa majmu'iha bi an ihtaja ilaiha wajabat wajaba itba'uha kulluha. Adapun jika matbu'nya yang disifatinya tidak ma'rifah, belum dikenali. Belum dikenali, belum terkhususkan. Kecuali dengan kumpulan naat-naat itu seluruhnya, ya ini bi'anihtaja ilaiha di mana dia manut itu butuh kepada kumpulan-kumpulan naat yang setelahnya untuk memperjelas maknanya. Wajib itba'uha kulluha, maka wajib naat-naat yang datang seluruh yang datang setelahnya semuanya dijadikan sebagai tabi, tidak boleh diputus. Ya, tidak boleh diputus. Wa in ta'ayyana bi ba'dihha jaza fi ma'ada dzalika al-ba'd al awjuh al tsalatsah Dan apabila man'utnya sudah menjadi tertentu dikenali dengan sebagian na'at maka boleh setelah itu pada sisanya diputus ya fima ada zalikal ba'd al ats-tsalatsah. Boleh. Pada selain itu dengan satu dari tiga sisi. Seperti ada satu benda yang dia disifati dengan tiga sifat. Ya, sifat pertama ini sudah membedakan dari yang lain. Maka sifat kedua dan ketiganya boleh diputus. Dia kopak. Apakah rofa sebagai khobar bagi yang bagi mubtada yang mahdhuf ataupun sebagai mahfud dari fil yang mahdhuf. <clears throat> Dicontohkan mungkin perlu seperti marartu bi Zaidin at-tajiri al-faqihi al-katibi. Marartu bi Zaidin at-tajiri al-faqihi al-katibi. Saya melewati Zaid seorang pedagang, seorang yang faqih, seorang ahli syair juga. Katib karena dimaukan sudah lewat ya, ahli syair ya. Ataupun Nasr lupa. Ataupun juga bisa kadang di penulis sekretaris ya apabila Zaid yang disifati di sini bersekutu dengan Zaid-Zaid yang lain. Ya, seperti di sana ada Zaid yang dia tajir dan katib. Ada Zaid yang lain tajir fakih. Dan yang lain ada Zaid yang dia fakih katib. Nah, kalau ini nggak disebutkan semua bisa tertukar ini. Kalau di kotak bisa tertukar. Dikatakan marutu bi Zaidin at-tajir al-faqih al-katib harus dengan itba di kasrah semua at-tajiri al-faqih al-katibi. Kenapa? Karena tidak bisa jelas Zaid kecuali dengan itu karena di sana ada Zaid-Zaid lain tetangga dia atau teman dia yang tersifati dengan tajir katib. Yang lain tajir faqih. Ya, yang lain faqih katib, faqih faqih katib, ya kan? Kalau seandainya kota bisa tersamarkan dengan yang lain. Ya. Sehingga wajib kalau kondisi seperti ini untuk apa? Diitfa semua. Ya. Difahami itu. Adapun kalau tetangganya hanya seorang Zaid yang tajir saja, yang lain Zaid tajir semua. Maka dikatakan marutu bi Zaid tajir, sisanya al-faqih al-katib boleh dikotak. Ataupun eh, ketika tetangganya adalah Zaid tajir semua dikotak sampai al-faqih itu ya. Maratu bi Zaidin at-tajir al-faqih. Sudah terbedakan kan? Faqih oh dah. Yang lainnya Zaid tapi tajir semua. Yang faqih enggak ada lagi. Maka al katibah boleh dipekota. Rofa sebagai khobar bagi mubtada mahdhuf, huwa al-katib. Nasab sebagai mahful dari fi'il mahdhuf. Ani al-katib. Uridu al-katib. Sini paham enggak? Adapun kalau di sana hanya Zaid saja tidak ada yang sebagai pedagang ya sudah. tu bi Zaidin silahkan dipotong kotak dari at-tajir boleh. At-tajiru at jiro, Ya. Sudah itu? Jadi apabila man'utnya belum tertentu, belum dikenal kecuali dengan kumpulan-kumpulan sifat yang datang setelahnya, maka wajib untuk man'utnya dijadikan tabi' ataupun sifat-sifat yang datang setelahnya dijadikan sebagai tabi' bagi man'ut. Adapun apabila man'utnya sudah tertentu dengan sebagian sifat, tanpa yang lainnya maka sifat yang menjadikan matbu itu tertentu wajib di diijba. Adapun selainnya sisanya boleh di di dirofakan atau dinasobkan. Ya, bisa dipahami ya. Ada yang mau disampaikan? As-Saqalain dua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. As-Saqalain al-jin wal ins. Ya ma'asyaral jinni wal insi. Ya. Kepada itu. Oh iya. Sebutkan tadi bahwasanya boleh kita untuk eh, pada manut-manut yang sudah maklum boleh untuk kita mengidbak semuanya boleh memutus semuanya, boleh mengitba sebagian, boleh pula memutus bagiannya dengan syarat agar mutba'nya, mutba'nya itu ya manutnya, tidak hulukan dari naat-naat yang diputus. Sebut penyebutannya, jangan diakhirkan gitu. Jangan diakhirkan. Nggak boleh kalau diakhirkan. Ini pada pembahasan yang apa? Yang maktuk tadi. Kalau pada yang bukan maktuh ya yang namanya sifat yang nggak boleh di, didahulukan emang kan dari mausufnya. Ini pada yang maktuh. Tidak boleh didahulukan mutba dari naat-naatnya. Ya. Sebentar, afan-afan. Eh, Tidak boleh, ya, jazwa mengingatkan jadi. Tidak boleh mendahulukan mutba'nya di atas naat maktu. Ya. Jadi dia boleh dilakukan naat di atas naat maktu. Maksudnya apa? si taqdimil mutba' ini bahasa yang terakhir itu loh wa itba'il ba'd wa qat'il ba'd boleh kita mengitba sebagian dan memutus sebagian dengan syarat takdimul mutba' mendahulukan mutba'nya yaitu mendahulukan naat-naatnya gitu naat-naat dulu baru yang maktu itu maksudnya Ya, Jawa harap diingatkan jadi. Jadi kalau di sana ada naat-naat yang banyak, yang satunya di itba, yang satunya di maktu, di qata, maka yang didahulukannya itba dulu gitu maksudnya. Iya. Jangan yang qata dulu baru itba. Seperti dalam contoh tadi marutu bizaidin kemudian antum koper tajirnya. At-tajiru, kemudian al-faqihi, al-katibi, enggak boleh. Iya, jazakallahu ya. Nah, terlewatkan tadi maksud dari ucapan musonif di sini dengan syarat ya ini pembahasan terakhir ini boleh mengitba sebagian dan memutus sebagian dengan syarat yang mutba'nya, yang itba'nya itu didahulukan dari yang maktu yang diitba dulu seperti maratu bi Zaidin at-Tajiri baru yang lainnya di yang qat'a disebutkan al-faqihu atau al-faqiha atau al-katibu atau al-katiba ya jangan maktu dulu Kemudian apa? Baru itbaknya. ah itu. Sudah ya? Jadi kalau ada di sana berkumpul naat-naat sebagiannya di itba, sebagiannya di qata, maka yang di itba dulu disebutkan, baru setelah itu yang di qata disebutkan. Ya. <tsk> ya. Alasannya mengapa demikian harus dan tidak boleh kopak dulu kemudian itu pak Karena di situ ada pemisah antara naat dan manut ya kan dibisahkan di situ naat dengan man, manut oleh kopak nggak boleh. Juga ada hal yang nggak bagus. Ini sudah dipotong kembali lagi, diitba lagi kan nggak bagus tuh. Jadi ada alasannya kenapa tidak boleh kotak dulu kemudian itu pak Karena itu mengakibatkan pemutusan antara nad dengan manut dan juga di antara perkara jelek yang lain yang muncul padanya sudah diputus balik lagi gitu loh. ya kan? Sudah diputus dari naat balik lagi ke naat lagi kan nggak bagus di Sudah dilepas sambung lagi. <laughs> ya kan? Sudah dikasihkan diminta lagi. Paham ya coba ya? Nah itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.